Bagaimana biasa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Taman cahaya-cahaya tentang sirahnya Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lalu kita sampai di mana? Baiat Aqabah yang kedua ya. Bayat Akobah yang kedua Yang lalu telah dibawakan bahwasanya Bayat Akobah, Sumpah setia Yang terjadi di Bukit Akobah Yang kedua Yaitu terjadi pada musim haji tahun 13 kenabian Waktu itu mereka orang-orang dari Madinah, dari Yathrib telah mengadakan kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan pertemuan rahasia di Bukit Aqabah untuk melaksanakan bayat sumpah setia. Jumlah orang-orang atau penduduk Yathrib saat itu adalah 73. 73. Yaitu 62 dari suku Khazraj dan 11 dari suku Aus. Kemudian di antara mereka ada dua orang perempuan yaitu Nusaybah atau Nasibah pintu Ka'ab yang dikenal dengan Ummu Umarah dan Asma pintu Amr radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu masih berada dalam agama kakeknya Abdul Muthalib belum masuk Islam. Kemudian setelah terjadi perjanjian bahwa mereka sanggup untuk melindungi, menjaga dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah Rasulullah mengajak mereka untuk berbaiat. Mula-mula beliau bacakan Islam, beliau tawarkan kepada mereka Islam, beliau bacakan Al-Qur'an, beliau tawarkan kepada mereka Islam. Kemudian isi bayatnya yang pertama-tama supaya beribadah kepada Allah saja, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua supaya mereka mendengarkan dan mentaati pemimpin. Baik mereka dalam keadaan semangat atau dalam keadaan malas. Kemudian yang ketiga supaya mereka menginfakkan harta mereka fisabilillah Baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah Kemudian yang keempat Supaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Yang kelima Supaya mereka menyebarkan agama Allah Dan mereka tidak boleh takut dengan celaan orang-orang yang mencela Mengamalkan agama Allah dan menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keenam agar supaya mereka membantu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berhijrah kepada mereka ke Madinah dan mereka dijamin dengan surga kalau menepati semua itu kemudian ada juga tambahan dalam sebuah riwayat atau dalam riwayat yang lainnya poin yang ketujuh supaya mereka tidak mem, tidak tidak memberontak, tidak mengadakan pemberontakan kepada pemimpin. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah akhirnya mereka sepakat dan mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semula mereka agak ragu. Mereka khawatir kalau Rasulullah sudah menang mereka akan ditinggal begitu saja. Tapi Rasulullah menenangkan hati mereka bahwa beliau tidak akan melakukan itu. Bahwa beliau akan setia. Darah mereka adalah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kehancuran mereka adalah kehancuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah sangat setia dengan mereka. Aku sama dengan kamu, kamu sama dengan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku memerangi orang yang memerangi kamu dan aku bersikap damai kepada orang yang bersikap damai kepadamu. Akhirnya mereka pun senang dan mereka pun membayar. Namun bagaimana kisah baiatnya? Sampai di situ yang lalu ya. Sekarang lanjutannya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa fi hadhihi al-lahdha al-hasima taqaddama al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah wa qala hal tadruna ala ma tubayi'una hadha ar-rajul tubayi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas fa in kuntum Tarawna annakum idha nuhikat amwalukum musibah wa ashrafukum qatla aslamtumuhu faminal an fa innahu khizyud dunya wal akhirah wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu ala nuhkatil amwal wa qatlil ashraf wa qatl ala, ala nuhkatil amwal wa qatlil ashraf fakhudhuhu fa huwa wallahi khairud dunya wal akhirah Ini ucapan daripada Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ketika dalam keadaan seperti itu, Rasulullah telah menjamin akan setia kepada mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Beliau setia akan bersama mereka dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. Ketika dalam keadaan seperti itu, ada salah seorang dari penduduk Yathrib yang bernama Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata menyela-nyela. Berkata kepada teman-temannya, "Tahukah kamu atas apa kalian membaiat orang ini?" Tahu enggak kamu? Kamu baiat ini untuk apa? Bukan main-main baiatmu ini. Kamu membaiat orang ini berarti kamu telah siap memerangi orang kulit merah dan kulit hitam. Artinya kamu harus siap perang Perang melawan orang Arab, melawan Romawi, melawan Persia dan yang lain-lainnya. Ini bayat bukan main-main. Kalau kamu mempunyai pandangan apabila hartamu diambil orang itu adalah musibah. Apabila pemuka-pemukamu dibunuh, kemudian kamu serahkan orang ini, maka mulai sekarang jangan diteruskan lagi. Karena itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Jadi kata Al-Abbas bin Ubadah di sini, kamu siap enggak? Apakah nanti kalau diambil hartamu, kemudian pemukamu dibunuh, lalu orang ini kamu serahkan? Kalau memang itu yang kamu lakukan, maka jangan. Jangan lakukan baiat ini karena itu adalah kehinaan dunia akhirat. Mulai sekarang tinggalkan. Tapi jika kamu mempunyai pandangan bahwa kamu akan setia kepada kepadanya, kamu setia walaupun hartamu dirampas, walaupun orang-orang pemukamu dibunuh, kamu setia kepadanya, maka ambillah dia, baiatlah dia, maka sungguh itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi baiatnya bukan main-main ya. Kalau sudah baiat berarti siap untuk perang Siap untuk harta diambil Siap untuk pemuka-pemuka dibunuh Apa kamu tetap setia Rela kamu demi orang ini Kamu lakukan itu Kalau kamu rela itu kebaikan dunia akhirat Kalau kamu nggak rela Itu kehinaan dunia akhirat Dan jangan coba-coba melangkah Kemudian ternyata mereka mengatakan qalu fa inna nakhuduhu ala musibatil amwal wa qatlil asyraf Fama lana bidzalika ya Rasulullah. Mereka mengatakan sungguh kami rela walaupun harta kami diambil, walaupun pemuka-pemuka kami dibunuh, kami rela. Tapi apa ya Rasulullah yang kami dapatkan kalau hal itu terjadi? Ya Rasulullah, kami dapat apa kalau memang itu terjadi? Kemudian beliau menjawab qala al-jannah bagimu adalah syurga. Yang kamu dapatkan adalah syurga. Langsung mereka mengatakan qalu ubsut yadak. Kalau memang begitu ya Rasulullah, mana tangan Anda? Mana tangan Anda dan kami siap-siap membaiat Anda. Karena baiat pakai salaman ya, pakai musafahah, baiat. Fabasata yadahu faqamu liyubai'uhu Lalu beliau pun memberikan tangannya dan mereka bangkit untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan sumpah setia. Sebelum terjadi baiat itu ada kejadian. Apa kejadiannya? bi biyadihi As'ad ibnu Zurarah wa qala ya ahla Yathrib. Ternyata sebelum mereka bayat, tangan Rasulullah SAW dipegang oleh As'ad bin Zurarah. Tangan beliau dipegang. Kemudian As'ad bin Zurarah mengatakan, "Tenang, tenang wahai penduduk Yathrib, jangan keburu-buru. Tenang dulu wahai penduduk Yathrib. Inna lam nadrib ilaihi akbadal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah wa anna ikhrajahu al-yawm mufarakatul arabi kafah wa qatli khiyarikum wa an ta'udzakum as-suyuf fa imma antum tasbiruna ala dhalika fakhuduh wa ajrukum ala Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadaruh fa huwa a'dharu lakum Allah jadi kata As'ad bin Zurarah wahai penduduk Madinah tenang jangan keburu-buru kami tidak mengadakan perjalanan jauh Melainkan kami tahu bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kami tidak berangkat jauh-jauh dari Madinah ke sini ke Mekah ini Melainkan kami semua tahu bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya ketika kamu mengeluarkan dia atau ketika dia keluar meninggalkan Mekah maka berarti itu telah memisahkan diri dari orang Arab seluruhnya. Jadi ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah berarti telah memisahkan diri dari orang Arab seluruhnya. <clears throat> Dan berarti akan terjadi pembunuhan orang-orang yang baik di antara kamu, para tokoh. Dan berarti kamu telah siap untuk dipenggal lehermu dengan pedang. Jika kamu sabar atas semua itu Yaitu atas pertama-tama pisah dengan orang Arab semuanya Yang kedua dibunuh para tokoh Yang ketiga pedang ditebaskan ke lehermu Kalau kamu sabar atas itu semua Maka ambillah dia Maka lakukanlah baiat kepadanya Dan pahalamu ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala Namun jika kamu takut kamu mengkhawatirkan dirimu, kamu enggak berani, maka tinggalkan dia. Hal itu menjadi udzur bagimu, menjadi alasan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditekankan lagi oleh As'ad bin Zurarah, kamu sudah mantap atau belum? Ini bukan main-main. Akan terjadi pembunuhan, akan terjadi perpisahan dengan orang Arab, kemudian kamu akan ditebas oleh pedang. Kamu siap atau tidak? Kalau siap lakukan, kalau tidak jangan. Sebelum melangkah ditekankan lagi. Ternyata mereka semakin mantap. Qalu ya As'ad amit alaina yadak wa wallahi la nadaru hadhihi al-bai'ata wa la nastaqiluha. Mereka mengatakan wahai As'ad singkirkan tanganmu. Wahai As'ad, tangannya Rasulullah jangan kamu pegang, singkirkan tanganmu, biar kami bayat. Demi Allah, kami tidak akan membatalkan bayat ini dan kami tidak akan meninggalkannya. Wahai As'ad, sudah, tak lepaskan tanganmu, kami akan membayatnya, Kami tidak akan meninggalkan dan kami tidak akan membatalkan. Faqamu ilaihi rajulan rajulan wabaya'uhu, lalu mereka pun bangkit menuju Rasulullah SAW seorang-seorang dengan membaiatnya satu-satu ya sambil salaman satu-satu dibaiat. Wa kana As'ad bin Zurarah huwa awwalul mubayyin ala arjahil aqwal Wakila bal Abul Haytham at-Tihan Wakila bal al-Bara' bin Ma'rur dan bahwasanya As'ad bin Zurara adalah orang yang pertama kali membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling kuat. Namun ada pula yang mengatakan pertama kali membaiat adalah Abdul Haitam bin Atihan dan ada pula pendapat yang mengatakan yang pertama membaiat adalah Al-Bara bin Ma'rur. Amma bai'atul mar'ataini fakanat qawlan biduni musafahatin. Adapun bai'at terhadap dua wanita tersebut maka berupa ucapan saja tanpa adanya musafahah, tanpa salaman. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ini adalah kejadian yang paling menarik dalam sejarah dan ini merubah perjalanan-perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW selama ini di Mekah. Jadi bukan main-main ya, bayat. Dan ternyata memang Allah telah mengkondisikan Madinah untuk siap menjadi tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menjadikan penduduk Madinah siap menerima segala resiko. Segala resiko ya. Jangan sampai nanti sudah diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ada apa-apa yang disalahkan nanti Rasulullah. Ini gara-gara Muhammad. Jangan. Sudah kalau kamu siap, bismillah segala resiko tawakal Allah. Kalau kamu nggak siap, jangan melangkah. Ini penting, ini penting. Demikian pula dalam dakwah. Kalau kita mau mengadakan perjalanan dakwah, kita punya proyek-proyek dakwah, program-program dakwah yang penting. Maka juga kita perlu mengadakan perjanjian dengan mereka-mereka yang terlibat dalam acara itu. Acara-acara penting dalam dakwah, proyek-proyek dakwah. Apakah kamu sanggup dengan segala macam resiko yang ada di dalamnya? atau tidak. Kalau kamu sanggup, bismillah, tawakal Allah, kita maju. Kalau nggak sanggup, mulai sekarang tinggalkan. Jangan sekali-kali maju. Siap-siap. Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi di sini perlu perjanjian ya. Walaupun baiat itu, yang sebenarnya itu hanya ada kepada kepada pemimpin tertinggi ya, Amirul Mukminin, baiat sumpah setia. Namun kalau perjanjian-perjanjian boleh, perjanjian boleh di antara kita, yayasan, organisasi, majelis taklim dan yang lainnya mengadakan perjanjian di antara para pengurus boleh. Yang penting pokoknya perjanjian itu tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau sudah diadakan perjanjian, maka seseorang itu harus menepatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang yang beriman itu menepati syarat-syaratnya, perjanjian-perjanjiannya. Kalau perjanjian itu menyimpang dari Quran, dari Sunnah, maka kita tidak boleh mengikuti perjanjian itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu syaratin laisa fi kitabillah, bahwa batil, wa inka nami atau syarat." Semua syarat, semua kesepakatan yang menyimpang dari kitab Allah itu adalah batal. Walaupun dia berisi 100 syarat batal semuanya. Di sini penting ya ditekankan lagi sanggup atau tidak. Kalau sanggup bismillah maju, kalau tidak mulai sekarang jangan maju. Lebih baik untuk tidak maju. Karena memang dalam dakwah ini kita nggak bisa sendirian. Kita perlu orang-orang yang setia, orang-orang yang setia. Memang, memang kita disuruh maju, suruh maju. Tapi kita juga memikirkan apa kita mampu atau tidak. Pertama kita niatkan ikhlas ya, telah ikhlas, kemudian kita siap. Kemudian kalau memang dalam perjalanan itu butuh orang-orang yang bantu, maka kalau belum ada yang bantu jangan melangkah dulu. Kenapa? Karena kalau kita melangkah, seakan-akan langkah kita itu sia-sia. Istilahnya itu percuma saja kita capek, hasil nggak ada. Contohnya apa? Contoh yang paling yang paling nyata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika periode Mekah. Periode Mekah ketika nggak punya kekuatan apa-apa. Apakah Rasulullah jihad di Mekah? Tidak. Karena apa? Beliau jihad ya percuma saja. Beliau cuma berapa kelintir orang saja. Sementara yang kuat adalah orang-orang kafir, mereka berkuasa, mereka segala-galanya. Jadi sabar dulu. Karena di sini butuh pembantu, butuh penolong. Memang Allah nolong pasti, nggak ada khilaf itu. Tapi jihad ya kita juga butuh bantuan yang nyata dari orang-orang, butuh senjata, butuh tenaga, kualitas, kuantitas dan yang lainnya. Tapi ketika di Madinah ya berjihad, sudah kuat, punya kemampuan. Jadi sebelum melangkah perlu ditekankan lagi, disebutkan resiko-resiko, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi, sudah siap, bismillah, tawakal Allah dan tidak boleh melanggar dari kesepakatan itu. Kemudian juga di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ketika mereka melakukan bayat yaitu mereka melakukan salaman musafahah. Musafahah ya. Ini supaya lebih memantapkan lagi. Di samping ucapan juga keyakinan dan langsung kepada perbuatan. Pertama-tama kan ucapan ya, bayat dengan ucapan. Ya, saya setia. Kemudian hatinya juga harus benar. Hatinya juga menyatakan dia adalah setia Supaya lebih mantap lagi ditambah dengan dengan perbuatan, langsung dengan salaman. Seperti orang ketika menikah kan ya, kobil itu ijab kabul disertai dengan salaman supaya lebih mantap. Tanpa salaman juga boleh, tanpa salaman juga sah nikahnya. Tapi orang-orang supaya lebih mantap lagi disertai dengan salaman, lebih mantap. Kemudian dari kandungan kisah ini yaitu tentang keutamaan orang-orang Ansor. Keutamaan orang Ansor, penduduk Madinah yang mereka betapa setia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah mereka-mereka peserta baiat Aqabah ini. Keutamaan mereka. Cinta Ansor adalah termasuk iman. Di sini kelihatan sekali kelompok-kelompok yang mereka membenci sahabat yang mereka mengatakan para sahabat banyak yang murtad, hanya sekian orang saja. Tidak. Pada di sini ada berapa? 70, 73. Belum lagi ketika perang Badar berapa ratus dan yang lain-lainnya. Kemudian di sini ada faedah pula yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki bersalaman atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling suci, tidak mau nyentuh wanita yang bukan mahram. Bahkan ketika bayat yang penting sekalipun beliau hanya ucapan saja tanpa salaman. Dalam hadis sahih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innila usafihun nisa. Saya tidak salaman dengan wanita. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis yang lainnya sahih la an yut'ana fi rafsi ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahillu lahu. Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Jadi daripada menyentuh wanita yang tidak halal, lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. Sekedar menyentuh, bagaimana kalau merangkul, mencium dan yang lain-lainnya tentu lebih parah lagi. Kemudian di sini adalah keutamaan dua wanita peserta Baiat Aqabah, Nusaibah bintu Ka'ab Ummu Umarah dan Asma bintu Amr dari suku Bani Salimah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ada pula di sini faedah yaitu faedahnya bahwa orang-orang Ansor, para sahabat itu sangat iman kepada hari akhir sangat iman kepada hari akhir. Ini diambil dari mana faedah ini? Dari mana Allah Deden? Mereka diberi ganjaran surga. Berarti mereka iman. Kamu bayat ini nggak main-main. Hartamu diambil, pemukamu dibunuh. Pedang juga dihunuskan kepadamu. Kamu dapat balasan surga. Dan mereka iman, subhanallah. Iman ya, iman ini penting. Kalau orang sekarang karena sudah hidup di alam materi, maka kalau hanya diberi jaminan surga yang nggak mau, nggak kelihatan, iya kan? Surga yang nggak mau, nggak kelihatan. Kalau orang dulu langsung. Termasuk dalam satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau mencium mencium bau surga dari balik Uhud. Ini asyummu hadal jannah min wara'i Uhud. Saya mencium bau surga dari balik Uhud. Langsung ada sahabat yang ketika itu sedang makan kurma, ada beberapa butir kurma di tangannya. Apa kata sahabat itu? Kalau saya menunggu sampai kurma ini habis terlalu lama. Akhirnya kurmanya diletakkan, dia berangkat menuju surga. Dan beliau gugur sebagai syahid. Subhanallah. Jadi kurma ada di tangannya berapa biji Kalau saya nunggu kurma ini habis, ya terlalu lama. Kelamaan ditinggal aja berangkat iman kepada hari akhir ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah yang kemarin telah diceritakan iman kepada hari akhir diantaranya mendorong kita supaya semangat berbuat baik kita semangat berbuat baik karena kita bakal mendapat ganjaran-ganjaran pahala-pahala ridho Allah dan yang lainnya kemudian kita semakin takut berbuat maksiat karena kita diancam dengan neraka, dengan murka Allah, kebencian Allah dan yang lainnya. Iman kepada hari akhir. Kemudian di antara faedah iman kepada hari akhir pula, seandainya kita ada yang gagal dalam kehidupan dunia, sebenarnya bukan gagal ya. Ada yang kurang dalam kehidupan dunia ini, kita tidak kecil hati. Kita masih ingat ada akhirat, ada akhirat. Akhirat lebih lama dan lebih kekal. Dunia ini sementara saja, hiburan. Kemudian setelah terjadi bayat akobah yang kedua, di situ diberikan judul oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri Hafidhullah Ta'ala Itna asyara naqiban 12 naqib Naqib itu pemimpin atau kepala suku Wa ba'dal bay'ati Talaba minhum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam An yakhruju itnai asyara naqiban Yakunun alaihim ويقفلون المسؤولية عنهم فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس Setelah terjadinya bayat Aqabah ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka agar dikeluarkan 12 orang sebagai nagib. Sebagai nagib, sebagai pemimpin, sebagai kepala yang menjadi penanggung jawab atas mereka yang yang mendapat mas'uliyah tanggung jawab lalu mereka mengeluarkan sembilan orang dari suku Khazraj dan tiga orang dari suku Aus di sini penting ya maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah maksudnya adalah di sini itu untuk mengatur ya mengatur apa istilahnya itu nizam mengatur supaya rapi barisan umat Islam itu supaya rapi, ada pemimpin. Suku ini pemimpinnya ini, suku itu pemimpinnya itu, ini penting. Yang dipilih di sini adalah 12 dan masing-masing orang dari 12 ini membawai berapa orang lagi. Ini penting supaya rapi. Demikian pula dalam dakwah kita perlu mempunyai orang-orang yang seperti itu. Kita pilih orang-orang yang membawai kita Kemudian yang di bawahnya membawai lagi untuk urusan dakwah. Ini penting. Kenapa? Karena kebenaran yang tidak dikoordinir dengan rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir rapi. Sebagaimana ucapan yang sangat masyhur yang dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam." Kebenaran yang tidak terkoordinir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir. Hak tapi dia itu faudo, bercerai-berai, kacau, nggak karu-karuan, kalah. Batil tapi rapi, barisannya rapi, aturannya rapi, menang. Menang. <clears throat> Kemudian, alangkah indahnya kalau kebenaran dan rapi. Barisannya itu rapi. Yang menyebabkan barisan rapi itu diantaranya adalah al-ikhlasu wa ta'atu itu dua hal yang sangat prinsip kalau kita ingin mendapatkan barisan yang rapi di kalangan kaum muslimin. Ada dua syarat yang prinsip, al-ikhlas wa ta'ah. Yang pertama kita benar-benar ikhlas, murni ikhlas. Yang kedua adalah taat, patuh, taat kepada pemimpin. Itu sumber kesuksesan. Karena kalau sudah ada ikhlas dan taat, maka ke bawah itu akan rapi. Jadi yang bawah itu ikhlas dan taat kepada yang atas. Tentu semuanya berjalan di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar, ikhlas. <clears throat> taat selama tidak disuruh, maksiat tentu saja. Kalau maksiat maka tidak ada taat, tidak ada mendengarkan. Amma minal khazraj fahum Adapun dari suku Khazraj ada sembilan. Mereka adalah yang pertama-tama al-awwal Sa'ad bin Ubadah bin bin bin Dulaim. Itu Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Yang kedua at As'ad ibnu Zurara bin Adas. Yang kedua As'ad bin Zurara bin Adas. Yang ketiga At-Thalith Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Sa'ad bin Rabi bin Amr. Yang keempat, Ar-Rabi Abdullah bin Rawahah bin Ta'labah. Yaitu Abdullah bin Rawahah bin Ta'labah. Yang kelima, Al-Khamis Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Yang keenam, As-Sadis Al-Bara' bin Ma'rur bin Sakhr. Al-Bara' bin Ma'rur bin Sakhr. Yang ketujuh, As-Sabi' Abdullah ibnu Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. Yang kedelapan, At-Tamin Ubadah bin as samid bin Qais. Ubadah bin as samid bin Qais. Kemudian yang kesembilan, at tasih Al-Mundir ibnu Amr bin Khunais. Mundir bin Amr bin Khunais. Itu sembilan orang dari suku Khazraj. Wa amma minal ausi fahum. Adapun dari suku Aus maka mereka adalah itu yang ke-10 Usaid ibnu Khudair bin Sammar Al-Ashir Usaid bin Khudair bin Sammar Yang ke-11 Al-Hadi Ashar Sa'ad bin Khaytama bin Al-Harith Itu Sa'ad bin Khaytama bin Al-Harith Yang terakhir yang ke-12 At-Tani Ashar Rifa'ah ibnu Abdul Mundir bin Zubair itu Rifa'ah bin Abdul Mundir bin Zubair. Wakilah ada pula yang mengatakan Abul Haytham ibn Tihan. Itu Abul Haytham bin Tihan. Jadi itulah 12 orang yang dipilih sebagai nagib. Sebagai kepala yang bertanggung jawab atas bawahannya. Kemudian falamma tammakhtiyaruhum Qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi آله antum ala qaumikum bima fihim kufala kafalatil hawariyin الحواريين ibn Maryam wa ana kafilun ala qaumi qalu na'am tatkala telah selesai pemilihan mereka dan terpilih mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka kamu menjadi penanggung jawab atas kaummu jadi kamu bertanggung jawab atas kaummu. Bukan sekedar dipilih jadi pemimpin begitu saja enak-enakan tidak kamu tanggung jawab. Tanggung jawab pada bawahanmu, kamu harus bisa ngatur mereka, membimbing mereka, mendidik mereka. Sebagaimana al-hawariyun, mereka juga sebagai apa namanya penanggung jawab atas umatnya Nabi Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa kan juga milih hawariyin ya, orang-orang setia yang mereka membantu Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Adapun aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas kaumku yaitu atas umat Islam secara keseluruhan. Jadi Rasulullah umat Islam secara keseluruhan, kemudian beliau punya wakil-wakil. Qalu dan mereka mengatakan na'am, iya wahai Rasulullah, kami sepakat atas itu semuanya. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang baiat Aqabah di antara potongan terakhir yaitu pentingnya kita mengatur kerapian dakwah kita. Perlunya kita mengangkat orang-orang yang kita jadikan sebagai penanggung jawab dan masing-masing mendapat, mendapatkan tugas. Kemudian yang terakhir, hadhihi hiya bai'atul 'aqabah ats-tsaniyah wa kanat haqqan wa kanat haqqan a'zama bai'atin wa ahammaha fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tughayyiru bima biha majra al-ahdath wa tuhawwilu khatt at-tarikh. Inilah bai'at Aqabah yang kedua. Sungguh ini adalah bayat yang agung dan yang paling penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bayat ini merubah perjalanan kejadian-kejadian yang setelahnya dan merubah garis sejarah setelah itu. Jadi setelah ini ceritanya sudah berubah. Kalau kemarin periode Mekah sabar saja diapa-apakan, setelah bayat Akobah ini yang terjadi adalah lain. Dan insya Allah dilanjutkan berikutnya apa yang terjadi setelah mereka bayat akobah. Setelah itu setan. Itu setan itu menyebarkan berita. Jadi sebelum mereka pulang ke tempatnya masing-masing, setan teriak-teriak memanggil penduduk di sekitar akobah.